الحمد لله الذي جعل الحج البيت الحرام أحد أركان الإسلام أحمده سبحانه وهو الملك القدوس السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخلق وأفضل الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الهادي إلى دار السلام الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وعلى آله وصحبه المتقين الكرام أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilahi sabila wa man kafar fa inna allaha ghaniyyun adil 'alamin Para hadirin rahimakumullah melalui mimbar khutbah Jumat yang mulia ini saya berpesan kepada para hadirin utamanya pada diri saya sendiri. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah kita akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Para hadirin, saat ini para jamaah haji sudah mulai pulang ke negara negara masing-masing. Semoga para jamaah haji yang sudah melaksanakan manasik manasik menjadi haji yang mabrur. Para hadirin, ibadah dalam Islam ada yang bersifat badania, yaitu ibadah yang menitik beratkan pada kekuatan fisik seperti sholat dan puasa. Ada pula ibadah yang bersifat qalbiyah yaitu ibadah yang pengamalannya diperan utamakan dalam hati seperti zikir, kofi dan tafakur. Ada pula ibadah yang bersifat maliyah di mana harta menjadi faktor dominan bagi kemungkinan terlaksananya ibadah tersebut seperti zakat, sodako, infak. Sedangkan ibadah haji merupakan gabungan ketiganya, di mana ibadah badania, ibadah kolbia dan ibadah malia bertemu jadi satu di dalam pelaksanaan ibadah haji. Badan ikut melaksanakan, hati ikut berperan, dan harta pun ikut menentukan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satunya tidak mendukung ibadah haji, tidak akan dapat terlaksana. Umpamanya badan sehat Hati pun berhasrat. Tapi jika biaya tidak ada, hasrat jadi tak kesampaian. Atau uang ada, badan sehat, tapi tidak terpanggil oleh Allah. Sekalipun mampu melalang buana ke beberapa negara, tapi ke Mekah takkan pernah sampai. Itulah di antara keistimewaan ibadah haji. Para hadirin, di samping itu ibadah haji merupakan ibadah yang terikat pada konteks ruang, tempat, dan waktu tertentu. Ibadah-ibadah yang lain jika sudah tiba waktunya dapat dilaksanakan di mana saja. Seperti zakat, jika sudah sampai nisabnya bisa dikeluarkan di rumah. Akan tetapi ibadah haji hanya bisa dilakukan di tempat dan waktu tertentu yaitu di tanah suci Mekah dan pada musim haji di waktu yang telah ditentukan pula. al haju asyur ma'lumat faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala kusuqa wala jidala fil hajj. Para hadirin, bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah haji harus memperhatikan dan mempersiapkan beberapa hal yang harus dipersiapkan dan dimiliki oleh orang yang hendak menunaikan ibadah haji. Pertama niat ketika seorang hendak berangkat melangkahkan kaki pergi dari rumah meninggalkan kampung halaman menuju tanah suci bukanlah sebuah perjalanan pertama wisata atau piknik Melainkan sebuah perjalanan ibadah yang harus ditunaikan dengan ikhlas karena Allah semata. Niat inilah yang akan membedakan apakah seseorang berangkat haji benar-benar untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah haji atau sekedar pergi berkarma wisata. Malah kadang-kadang niat lek mulai lek didelok Pak Haji dalam sarah Al-Jakub An-Nafis halal arihun Ida istaroka fi niyatil haji syai'un akharu fahajjuhu khairu magbulin. Apabila niat haji bercampur dengan niat lain, maka hajinya tidak diterima. Yang kedua para hadirin, ketika orang berangkat menunaikan ibadah haji, ketika sampai di Mekah, di tempat-tempat mustajabah, di mana doa dikabulkan, perbanyaklah ibadah dan berdoa. Optimalkan seluruh kemampuan melaksanakan ibadah sesempurna mungkin mumpung di sana. Karena satu rokat di Masjidil Haram sama nilainya dengan seratus ribu rokaat di masjid-masjid lain. Yang ketiga para hadirin, tanah suci adalah taman mininya akhirat. Ungkapan itu mengandung arti bahwa ketika di sana ada orang di sana para hadir harus jujur pada dirinya sendiri. Apabila menemukan kesulitan, jangan sampai mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Sebaliknya orang itu harus mengembalikan pada dirinya sendiri. Karena memang kepergiannya ke sana tidak lain adalah dengan membawa pengakuan akan eksistensi dari sebagai seorang manusia yang lemah yang banyak melakukan kesalahan dan dosa ngakoni aku akan dosa dosane kerepotan kerepotan iki aku yakin kanggo melebur dosa-dosaku itu yang terbaik apabila menemui kesulitan-kesulitan di tanah haram Para hadirin yang keempat, ketika berada di tengah-tengah umat Islam di sana, tidak usah usil terhadap amalan-amalan orang lain. Di sana akan dijumpai berbagai macam cara-cara orang melakukan sholat yang tentunya juga didasarkan atas dalil-dalil yang ada sesuai dengan pemahaman mereka. Peganglah prinsip bahwa perbedaan di kalangan umat Islam adalah sebagai rahmat. Yang kelima para hadirin, sabar. Sabar. Ibadah haji merupakan ibadah yang berat. Saat ini para jemaah haji banyak yang terlantar tidur di luar tenda. Sebab itu orang yang hendak melaksanakan haji harus mempersiapkan diri dengan penuh kesabaran. Dalam kaitannya dengan konteks kesabaran ini, ada tiga hal yang harus dijalani dan dihadapi dengan sabar, yaitu sabar dalam menjalankan perintah dan ketaatan sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan serta sabar dikala menghadapi musibah dan coba. sebab ibadah haji niku bot ibadah haji niku Pak boten sembarangan pondok duit pondok hati pondok pikiran tenaga dan pondok arto karena itu para hadirin. Dalam kitab-kitab fikih banyak sekali persoalan-persoalan tentang masalah haji. Contoh ana arek Joko duwe Pertanyaannya arek niki dhisikno lunga haji apa rabi? Jawabane Lek arek niki anteng atine. Gak macem-macem. Moko luwe utama lunga haji dhisik. Tapi lek atine mboten kuat akan berbuat maksiat bahkan bisa berzina maka anak ini harus harus nikah dahulu. Untuk kitab Syarah Yakut An-Nafis halaman 316 ditulis fa in kana sabital ja'si qawiyal iman fal afdal lahul hajj wa in khafal anata aw fil fisqi aw fil fujur wajib alaihi taqdimu zawaj al hajj jika dia orang yang teguh kuat imannya maka lebih utama tunggu haji tapi apabila dikhawatirkan berbuat zina atau fasik atau keburukan-keburukan yang lain, maka wajib bagi dia mendahulukan nikah daripada haji. Yang kedua, para hadirin. Bagaimana hukum berdesakan demi mencium hajar aswad apalagi saat-saat sekarang. Ini kata sing sering semerap Hukumnya para hadir haram jika sampai menyakiti orang lain atau membuat dirinya sakit. Dia cukup isyarat dengan tangannya lalu mencium tangannya seperti yang diterangkan dalam Ibn Atolibin Syarah Fatal Mu'in. Para hadir dan persoalan-persoalan lain yang tidak mungkin diterangkan di sini. Para hadirin rahimakumullah. Sing paling abot Pak Mugi kula paling berat adalah mempertahankan kemebaruran haji. Qala fi buhatul mustarsidin min alamati qabuli hajil abdi annahu yarji'u min haji wa wa mutakhallikun bi akhlaqil muhammadiyah wala yakatu yaqa'u fi dambin wala yara nafsuhu ala ahadin min khalqillah alamat alamat itu haji seseorang diterima mabrur seusai pulang dari haji ahlaknya bertambah baik hampir tidak berbuat dosa dan tidak memandang dirinya lebih utama lebih baik dari makhluk yang lain wa alamatu adami qabul hajjihi ayarji'ah ala ma kana alhi qabla al-hajj sedangkan tanda-tanda haji yang tidak diterima sepulang dari haji kelakuannya, perbuatannya masih pancet tetap kasus dini hari ini dengan haji akhirnya para hadirin mari berdoa semoga kita senantiasa mendapat hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala nah, sudah haji mendapatkan predikat haji mabrur sementara haji enten wiritan terus kanjeng Nabi mari suku wiritono cek mulih ngantor sengenge muncul sembahan duha atau rakaat kalau itu kita amalkan sama dengan haji sempurna sempurna sempurna rawat Tirmidzi kata Rasulullah para hadirin mudah kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah. Beramal soleh yang lain sehingga kita senantiasa dalam naungan rahmat dan ridhonya serta mendapatkan balasan pahala berupa surga di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.